Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا انزل يا ربنا في قلوبنا الرحمه نرحم بها اولادنا ونرحم بها اهلنا ونرحم بها أمة حبيبك سيدنا محمد اخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai yang kami muliakan para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, adik-adik Mari kita mulai majelis ini dengan niat yang baik. Niat karena Allah. Niat sekaligus permohonan. Semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kita kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya semua kebaikan yang kita lakukan di dunia kita niatkan untuk bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jika pertemuan kita di dunia bukan untuk itu tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya dan tidak ada artinya. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita saat ini, semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah dan itulah hamba yang kelak akan diseru dan dipanggil oleh Allah Ainal mutahabu Nabi Jalali mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku al yawma udhilluhum yawma la illa dhilli ketahuilah saat ini akan aku beri perlindungan akan aku beri payung akan aku beri pertolongan di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini akan kami beri mukaddimah sebuah kisah dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud kisah dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengisahkan bahwasanya nanti di surga ahli surga di surga itu akan mencari semua sahabat dan kawan-kawannya yang ada di dunia orang ahli surga itu akan mencari sahabatnya di dunia dahulu ada satu ahli surga mencari sahabatnya dan sudah ketemu semuanya tinggal satu yang tersisa ada salah satu sahabatnya tidak ada ditemukan di surga lalu bertanya kepada malaikat wahai malaikat Allah aku mempunyai satu sahabat yang bernama si fulan disebut namanya tapi tidak aku ketemukan di surga di mana dia malaikat menjawab ketahuilah wahai hamba Allah ahli surga sahabatmu yang bernama fulan itu bukan ahli surga dia tempatnya ada di dalam neraka Orang yang berada di surga tersebut berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, tolong mohonkan kepada Allah agar sahabatku yang masuk neraka itu diangkat ke surga demi Allah. Sungguh waktu aku di dunia dulu aku pernah bertemu sesaat karena Allah, bertemu sesaat karena Allah. Bertemu sesaat karena Allah, maka dengan pertemuan itu angkatlah sahabatku itu ke surga." Malaikat memohon kepada Allah dan akhirnya sahabat tersebut diangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala berkat pertemuan sesaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini adalah pertemuan karena Allah. Pertemuan sesaat kalau karena Allah menjadikan kita selamat jika ada yang kepleset akan ditolong. Bagaimana jika pertemuan itu adalah bukan sesaat atau diulang dua kali pertemuan, tiga kali pertemuan, empat kali pertemuan. Apalagi jika pertemuan itu adalah pertemuan yang setiap saat seperti pertemuan kita dengan anak-anak kita yang akan kita bicarakan saat ini. Dan semoga pertemuan kita saat ini pertemuan karena Allah. Karena di sini tidak ada yang bagi-bagi duit, bagi-bagi dolar tak ada. Tak ada bagi pangkat Akan tapi semua datang karena Allah Semoga ini menjadi sebab kita bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang anak Kita melihat anak kita Pandanglah anak-anak kita dengan kasih sayang yang sesungguhnya Dan itulah mata Rasulullah Yang wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin Nabi tidak diutus kecuali untuk mewujudkan kasih sayang sehingga apa yang dilakukan Nabi semuanya makna kasih sayang. Bahkan peperangan yang diajar yang di, yang dijalankan oleh Nabi peperangan kasih sayang. Nabi mengajarkan kasih sayang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah untuk mewujudkan makna kasih sayang yang sesungguhnya, keindahan. Dan Nabi selalu mengajari kita memandang hamba-hamba Allah dengan penuh kasih sayang, bukan dengan permusuhan. Bukan, bukan penuh kebencian. Akan tapi mengajari kita memandang dengan kasih sayang. Bahkan kalau kita memandang orang yang bermaksiat sekalipun, pandanglah mereka dengan mata kasih dan jangan memandang siapapun dari hamba Allah dengan mata merendahkan. Mungkin kita menemukan seorang hamba yang dia adalah mabuk. Minum minuman keras. Kita menemukan seorang hamba dia lagi berjudi. Mungkin kita mendengar berita tentang seorang hamba yang berzina. Jangan sekali-kali pandang mereka dengan pandangan merendahkan akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan itulah mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan salah satu dari itu seorang imam besar Imam Muhammad, salah satu dari cucu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Suatu ketika beliau mendengar berita bahwasanya di kampung sebelah ada seorang yang terpleset terjerumus dalam perzinahan. Beliau mendengar bahwasanya di kampung sebelah ada orang yang berzina. Setelah mendengar berita tersebut, beliau menangis dan bukan menangis biasa, menangis terseduh-seduh sampai orang yang memberikan kabar tersebut kebingungan ya imam apakah yang meninggal itu adalah kerabatmu saudaramu atau anakmu atau keponakanmu imam mengatakan bukan Bukan, gak ada hubungan darah antara aku dengan dia. Akan tapi yang aku ketahui yang telah terjerumus dalam zina itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad terjerumus dalam zina. Lalu menengadahkan tangan dan memohon ya Allah ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah dan tutup aibnya di dunia dan di akhirat dan ya Allah berikan kesadaran kepada hamba tersebut. Begitulah hendaknya pandangan kita kepada semua manusia, khususnya kepada ahli maksiat. Memandang ahli maksiat pun kita diperintahkan untuk memandang dengan mata kasih. Bagaimana kita memandang anak kita kalau bukan dengan mata kasih? Maka sungguh benar kasih sayang yang sesungguhnya menghantarkan ke surga. Kalau kita memandang orang yang bermaksiat dengan pandangan merendahkan, dia akan tambah lari dari ke ke ke kebenaran. Dia tambah jauh dari kebaikan. Akan tapi di saat dipandang dengan pandangan mata kasih, dia merasa rindu dia dirindukan kepada kebaikan, dia merasa nyaman dengan kebaikan, kebaikan, maka akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pandangan kita dengan pandangan merendahkan, pandangan orang yang sombong dia menjadikan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita gunakan kacamata ini, kacamata kasih sayang. Dan saat ini kasih sayang sudah hilang. Banyak hilang di hati hamba-hamba Allah. Kasih sayang banyak hilang dari hamba hati hamba-hamba Allah. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah permusuhan pertentangan, tidak pandang siapa dia. Kakak adik permusuhan rebutan waris, rebutan peninggalan orang tua. Bapak ibu sudah tidak pernah Mungkin seorang suami istri bertengkar, permusuhan. Bapak dengan anak seperti itu. Tidak ada hubungan darah. permusuhan dan permusuhan dengan tetangga sudah tidak akrab lagi. Karena apa? Hilangnya makna kasih sayang ini. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ini kunci. Dan begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Bahkan kalau kita memandang orang kafir pun jangan memandang dengan pandangan merendahkan. Akan ah, tapi pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Pandangan dengan permohonan, Ya Allah, itu tetanggaku. Ya Allah, berikan petunjuk dan hidayahmu, Ya Allah. Makanya orang di luar Islam tidak pernah ragu, tidak perlu ragu dengan orang Islam. Tidak perlu ragu dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW tidak ragu dengan pengikut Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad selalu mengajarkan keindahan mengajarkan kasih sayang bagaimana kita mandang anak kita pandanglah anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sesungguhnya kasih sayang yang sesungguhnya adalah apa? kasih sayang yang sesungguhnya adalah pandangan kerinduan untuk keselamatan anak-anak kita bukan keselamatanku saja dan kita harus memandang anak kita secara utuh. Dia adalah sebagai manusia. Dan pandanglah anak kita sebagai hamba Allah yang dia punya batas waktu untuk hidup di dunia ini dan dia bakal mati. Dan kita harus memandang anak kita bahasanya apa yang dibutuhkan anak kita ini harus kita pikirkan. Orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mengerti kebutuhan sang anak dan tidak bisa seorang tua mengerti kebutuhan sang anak kecuali seorang tua tersebut memandang sang anak dengan pandangan kasih sayang yang sejati kasih sayang yang sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh anak kita anak kita butuh makan kita tahu anak kita butuh makan kita tahu dan jika ada orang tua tidak memperhatikan anaknya tidak peduli kepada anaknya maka katailah dia adalah orang tua yang tidak punya kasih sayang. Membiarkan anaknya tidak diberi makan. Membiarkan anaknya tidak dimandikan. Menjelang sore menjelang maghrib tidak pernah di dikenakan baju yang bagus untuk dihantarkan ke tempat yang baik dibiarkan begitu saja maka ketahuilah ini orang tua yang tidak punya kasih sayang seorang tua mencari uang lihat kalau ditanya untuk siapa mencari rizki mencari nafkah setiap hari kalau ditanya adalah untuk anak punya rumah satu pengen punya rumah dua kalau ditanya untuk siapa semuanya itu jawabannya adalah untuk anak semuanya adalah untuk anak untuk anak sehingga bekerja keras siang malam mereskringat banting tulang adalah untuk anak karena orang tersebut adalah orang tua yang berpikir dan dia punya kecerdasan ia ingin memberikan bekal kepada sang anak sehingga di saat bisa mengumpulkan rizki Diberikan kepada sang anak-anak Ini adalah untuk bekal Agar engkau bisa hidup di dunia dengan nyaman Tidak merepotkan orang lain Dan kau tidak susah Ini aku kasih duit berapa ribu dolar Karena orang tua yang cerdas Maka orang tua yang cerdas akan membekali sang, sang anak Kalau ada orang tua tidak pernah berpikir Membekali sang anak Maka orang tua ini adalah orang tua yang sakit akalnya semua orang tua yang cerdas akan berpikir bagaimana membekali sang anak. Baik. Cuman kadang kecerdasan ini belum benar-benar cerdas. Kenapa? Kalau ada orang tua hanya membekali anaknya seminggu saja, nak, aku akan bekali engkau seminggu saja. Padahal dia bisa membekali satu tahun. Kenapa tidak dibekali satu tahun? Bekali satu tahun. Saya kasih ke duit kamu cukup satu minggu saja. Setelahnya apa? Enggak, saya enggak mau. Abang punya duit? Punya, tapi saya enggak mau. Padahal anaknya butuh bekal satu tahun. Yang bisa membekali satu tahun, kenapa tidak? Yang bisa membekali sepuluh tahun, kenapa tidak membekali satu sepuluh tahun? Orang tua yang cerdas akan selalu berpikir untuk membekali anaknya dengan bekal yang maksimal. Ini gambaran umum dulu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah Anak kita itu bakal mati atau tidak? Semua yang ada di sini, anak kita bakal mati atau tidak? mati. Dan kita punya keyakinan, punya iman atau tidak bahwasanya di alam barzah sana ada siksa dan ada nikmat? Iman atau tidak iman? Iman? Semuanya punya iman. Dan kita percaya atau tidak bahwasanya di sana nanti ada akhirat, ada surga dan neraka. Apakah anak kita tidak bakal masuki alam akhirat? Disinilah kadang orang yang katanya cerdas ternyata menjadi tumpul akalnya menjadi tidak cerdas lagi mungkin bisa katakan menjadi dungu kapan? di saat memikirkan kebutuhan anaknya di dunia yang hanya 72 tahun akan tapi lupa memikirkan kehidupan anaknya yang panjang yang tidak berbatas nanti di akhirat malam ini kita akan menjadi orang cerdas semuanya jika kita harus membekali anak kita untuk sejahtera 80 tahun di dunia, maka jangan lupa kita harus membekali anak kita agar sejahtera, bahagia nanti di akhirat, di hidup yang panjang dan tidak ada batasnya. Kalau tidak, maka kita tidak menjadi cerdas lagi. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak cerdas hari ini. Kalau sudah urusan membekali dunia akan diperjuangkan, tapi urusan akhirat dilupakan. Seolah-olah anaknya tidak bakal mati seolah-olah anaknya tidak akan memasuki alam barzah seolah-olah sudah tidak punya iman lagi bahasanya di sana ada hari kebangkitan kemudian hari digiring di padang mahsyar kemudian setelah itu akan dipilah ahli surga ke surga dan ahli neraka ke neraka mana keimanan kita apakah kita sudah tidak percaya akan adanya neraka dan adanya surga dan akan kita letakkan di mana anak kita wahai orang yang berakal wahai hamba yang berakal wahai hamba yang cerdas anak kita akan kita letakkan di mana Malam ini adalah malam cerdas. Malam ini adalah malam kecerdasan kita untuk melihat anak kita dengan kasih sayang. Anak kita boleh menjadi seorang pejabat negara yang bergaji besar. Anak kita boleh menjadi seorang bisnismen yang mendapatkan harta yang melimpah. Anak kita boleh menjadi orang pakar ahli dalam ilmu kedokteran dan apa saja. Akan tapi jangan lupa, anak kita harus menjadi anak ahli surga. Dan tidak akan bertentangan untuk menjadi seorang kaya raya dengan ahli surga dan tidak akan tidak bertentangan antara orang menjadi ahli surga dan untuk menjadi seorang pakar ahli. Nah ini. Makanya ayo kita sempurnakan saat ini. Dan untuk menjadi ahli surga ternyata oleh Allah dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Dimudahkan semudah-mudahnya. Maka malam ini ayo pandang anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sesungguhnya. Bukan kasih sayang yang terpotong. Bukan kasih sayang yang tidak sempurna bukan kasih sayang yang setengah-setengah akan tapi ayo pandang anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sesungguhnya bahwasanya anak kita harus bahagia di dunia lebih dari itu anakku harus bahagia nanti di akhirat yuk kita ke rumah kita kita lihat di rumah kita bagaimana anak kita bagaimana sholatnya anak kita bagaimana ibadah anak kita Sudahkah anak kita menjadi anak yang takut bermaksiat? Ketahuilah. Semua kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang anak karena ketelendoran sang bapa dalam mendidik sang anak, maka semua dosa orang tua in or dosa sang anak akan ditumpangkan kepada sang orang tua. Biarpun orang tuanya ahli sujud, ahli umrah, Kalau ternyata dia salah mendidik anaknya lalu anaknya bermaksiat dan bermaksiat dan bermaksiat. Kalau sebab maksiatnya karena teledornya seorang bapak, salah mendidiknya seorang ibu, maka semua dosa yang dilakukan seorang anak akan ditumpangkan kepada sang ayah dan sang ibu. Akan tapi ingat Allah Maha Pengampun. Kalau ada di antara yang hadir di sini, termasuk orang tua yang di hari yang lalu telah trader mendidik anak-anaknya, mungkin telah tidak peduli urusan agama anak-anaknya, urusan Allah, lupa kak, kita lupa untuk mendidik anak-anak kita agar kenal Allah dan Rasulnya. Maka katailah Allah Maha Kasih dan pintu maaf Allah dibuka selebar-lebarnya. Mari kita masuki malam hari ini. Mari kita masuki pada malam hari ini. Pandang anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sejati, kasih sayang yang sesungguhnya. Dan ketahuilah, jika anak kita tidak kita kenalkan kepada Allah dengan benar, maka ketahuilah sang anak akan menjadikan kita tersiksa di dunia dan di akhirat. Di saat di dunia mereka tidak mengerti bakti kepada kita. Dan di saat di akhirat nanti dia akan menjadikan sebab ham orang tua ini terjerumus ke neraka jahanam. Dikisahkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada orang tua yang katanya ahli surga dia maksudnya apa dia punya amal baik tahajudnya tidak putus puasanya tidak pernah berhenti mungkin dia punya haji dan umrah amalnya sangat banyak akan tapi di saat ia berlenggang mau berjalan menuju surga ternyata dihalangi seorang hamba Allah yang menyuruh kepada malaikat wahai malaikat tolong hentikan orang ini agar tidak masuk surga Malaikat bertanya, apa urusanmu? Karena dia itu adalah bapak ibuku. Bapak ibumu ahli ibadah. Kamu maksiat bejat. Kamu suka mabuk, kamu suka zina, kamu tidak sholat. Bapak ibumu ahli surga, bapak ibumu ahli ibadah. Sang anak berkata kepada malaikat dan menuntut, Wahai malaikat Allah, Bapak ibuku sibuk urusan ibadahnya sendiri. Aku tidak pernah dipikirkan urusan akhiratku. Aku tidak pernah dipikirkan urusanku dengan Allah sehingga aku menjadi bejat, sehingga aku menjadi ahli maksiat. Tolong cemburkan bapak ibu ke neraka bersamaku. Akhirnya seorang sang bapak dan ibu masuk neraka bersama sang anak. Naudzubillah. Karena keteledoran seorang bapak dalam mendidik. Itulah dalam hadis sahih Nabi SAW menyebutkan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut? Para sahabat Nabi menjawab orang bangkrut adalah orang bangkrut adalah lam ta'ala wala dinar. Orang yang tidak punya duit, tidak punya barang dagangan itu orang bangkrut, kata sahabat Nabi. Tapi Nabi menjawab bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang yakti yaumil khiyamati. datang di hari kiamat nanti bisolatin wa wasyamin. Dia punya ibadah banyak. Punya ibadah banyak akan tapi waktu qad daraba wasyata wa syatama fahada, wa qadhafa hadha wa akhadha Akan tapi waktu di dunia dia telah banyak berbuat zalim. Sesaat memukul si A, sesaat menduduk si C, eh, sesaat uh, mem, apa, mengambil hartanya si C. Artinya berbuat zalim termasuk dalam riwayat lain berbuat dolim kepada anaknya tidak memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya maka semua yang didolim ini akan menuntut dan di saat mereka menuntut akan diambilkan dari kebaikan-kebaikan orang yang katanya ahli surga tersebut sampai kebaikannya itu habis ternyata yang menuntut masih banyak kemudian dosa orang yang menuntut tadi ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli surga kemudian dilemparkan ke neraka jahanam hati-hati anak kita adalah amanat Jangan pandang anak kita sebagai nikmat saja akan tapi pandang anak kita sebagai amanat. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi yang tidak punya anak. Kabar gembira bagi yang tidak punya anak. Wahai hamba yang tidak punya anak sungguh anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang tidak punya anak tidak akan dituntut oleh Allah gara-gara anak. Karena Anda tidak punya tanggung jawab tentang anak. Agar tapi yang punya anak di sini semoga menjadi ahli surga semuanya. Kemudian yang tidak dikarunia anak tidak usah berkecil hati. Tidak usah berkecil hati yang tidak punya anak ketahuilah untuk masuk surga tidak harus dengan anak. Anak adalah amanat. Memang kegembiraan, kebanggaan bagi kita. Akan tapi harus tahu kita bahasanya anak adalah amanat besar di atas pundak kita. Kalau kita salah mendidik anak kita, sebetulnya anak menjadi sebab kita masuk neraka jahanam. Maka mari malam ini kita jadikan anak kita menjadi anak ahli surga. Dan untuk mengenalkan kepada Allah tidak harus makan waktu habis. Kita berikan, kita sisihkan waktu khusus. Dan tanpa menghalang mereka untuk menjadi seorang engineer. Untuk menjadi seorang dokter. Untuk menjadi seorang pakar, tidak. Belajar agama ternyata sangat mudah, sangat ringan. Agar tapi dari kita biasakan dari kecil. Makanya kita malam ini akan belajar yang ringan-ringan. Tapi harus sadar dulu bahasanya anak itu penting. Supaya kita tidak main-main. Jadi pandang anak kita dengan pandangan kasih sayang, kasih sayang sesungguhnya. Seperti kita tidak rela jika anak kita sakit, seperti kita tidak rela jika anak kita miskin, seperti kita tidak rela jika anak kita sengsara, maka sesungguhnya kita harus lebih tidak rela jika anak kita sengsara nanti di akhirat. Pandang anak kita dengan pandangan kasih sayang yang sesungguhnya. Anak kita harus masuk di akhirat nanti. Anak kita harus masuki alam barzah. Anak kita harus digiring di padang mahsyar nanti. Nah, nah di sini ada pendidikan anak. Dan kami ingin hadirkan pendidikan anak ini. Pendidikan anak ini panjang silsilahnya. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, berikan pendidikan yang benar. Maka mendidik anak di sini ada pendidikan anak sebelum anak terlahir. Kemudian di saat pernikahan sendiri. Kemudian di saat dalam kandungan anak. Kemudian di saat anak mulai terlahir, kemudian di saat anak mulai bisa tertutur kata, kemudian mulai di saat anak mulai akil balik, ini ada pendidikan khusus. Bahkan di saat anak melanggar pun ada pendidikan khusus agar anak kita selamat. Kita perlu belajar sebagai orang tua. Dan ternyata pendidikan yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad semua adalah indah. Dimulai dari sebelum anak kita lahir misalnya. Sebelum anak kita lahir ini pendidikan untuk mandang anak kita. Suatu kita ada orang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang anak. Rupanya anak ini durhaka kepada bapaknya. Akhirnya oleh bapaknya dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab, suruh dibawa dimarahi itu maksudnya. Dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sang anak ini dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena anaknya itu adalah anak durhaka kepada sang bapak. Tiba-tiba sang anak ini bertanya kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah, apa kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu terlahir? Sayyidina Umar menjawab, kewajiban bapak kepada anak sebelum anak terlahir adalah memilih ibunya yang benar. Begitu sebaliknya, kewajiban kewajiban ibu kepada anak sebelum anak lahir adalah memilih bapaknya yang benar. Kalau salah pilih lihat alamat anak Anda menjadi anak ahli neraka. Jadi dari sini sudah dipikirkan. Sehingga Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu arba'in. Kalau pengen menikah pilih. Boleh memandang jamaliha walimaliha lihasabiha lidiniha fatwar fitadid dini taribat yadak. Ya, keterpesonaan mungkin dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng, ya. Mungkin ada orang rindu untuk mendapatkan harta, ya. Manusiawi, ini di dunia. Akan tapi kalau sudah itu tidak kita temukan, maka hendaknya kita dahulukan agama. Agama nomor satu. Kalau ada semuanya Alhamdulillah Dia adalah seorang yang cantik, dia kaya Kemudian perilaku wataknya bagus Kemudian dia adalah beragama dekat kepada Allah Alhamdulillah Jika ternyata tiga-tiganya tidak ada Yang paling penting adalah urusan agamanya Jadi memilih orang yang kenal Allah Adalah hendaknya kita utamakan Tapi ketahuilah zaman-zaman rusak kalau sudah memilihkan calon, memilihkan jodoh untuk anaknya, biasanya dilihat pertama kali adalah hartanya dan agama dilupakan. Melihat harta yang pertama bukan sesuatu yang salah. Ini bahasa indah Nabi SAW. Nabi itu mengajak bicara kita itu sesuai dengan selera kita. Lihat. Tunggahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin menikah, kalau engkau ingin menikahi seorang perempuan, karena empat, karena cantiknya. Biasanya yang terlihat adalah cantik dulu. Sebelum tahu berapa duitnya. Sebelum tahu berapa dolarnya adalah kecantikannya, ketampanannya. Kemudian dimaliha hartanya. Baru nanti lihat gimana sifat karakter hasab itu ada yang mengatakan karakter watak sifat lembut, pemarah, keras, kasar sebagian mengatakan hasab adalah nasab urusan agama ini biasanya dilihat yang paling terakhir kan begitu urusan agamanya bagaimana ketakwaannya sholatnya seperti apa ibadahnya seperti apa takut haram atau tidak seperti apa ini urusan nomor empat biasanya dan Nabi sadar ini, makanya Nabi mengajak bicara kayak begini. Tapi oleh Nabi disadarkan di dibalik fatwar fitadid dini taribat jadak Agama jadikan nomor satu. Oh. Agama jadikan nomor satu. Artinya kalau ada orang terpesona dengan kecantikan bukan suatu yang salah. Akan tapi jangan sampai keterpesonaanmu dengan kecantikannya menjadikan kau lupa urusan agamanya. Dari sini adalah pendidikan dan ini panjang sebetulnya. Ini kisah yang panjang pendidikan anak yang panjang sekali di dalam pernikahannya nanti pemilih pasangan maka kami himbau juga ini saya ambil saja ini pertengahan ini sebetulnya ini silsilah menikah itu nanti adalah pertengahan juga bisa mendidik anak nanti waktu menikah harus kita pilihkan pasangan yang baik untuk kita serahkan kepada orang yang bisa merawatnya kalau itu anak laki-laki ketahuilah anak laki-laki kita hendaknya kita nikahkan dengan perempuan yang solehah yang sekiranya di saat dia pergi anak kita pergi menantu kita bisa merawat anak-anaknya dan seterusnya baik Urusan pernikahan. Saya beri mukaddimah malam ini semoga menjadi malam mukaddimah agar nanti ada kerinduan untuk mengambil silsilah. Dan nanti jika ada kemudahan kami akan menghadirkan silsilah mendidik anak secara utuh. Mulai anak mulai bertutur kata, mulai anak di dalam kandungan ada pendidikan khusus. Sampai anak di saat melanggar naudzubillah ya. Anak terlanjur mabuk bagaimana? Ada seorang hamba yang kepleset dalam zina bagaimana? Kalau salah mendidik ketahuilah bisa saja menjadikan anak sudah jatuh tertiba tangga ada sebagian orang tua yang tidak punya ilmu di saat menemukan anaknya melakukan kesalahan, malah cara mendidiknya dengan cara yang salah malah tambah jauh dari kebenaran. Semuanya harus kita kembalikan dengan cara yang indah dan itu pendidikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masalah pernikahan singkat saja. Setelah malah masalah pernikahan kami akan bawa kepada sesuatu yang lebih umum lagi. Kami himbau masalah pernikahan hendaknya dipermudah. Wahai hamba Allah. Zaman kita bukan seperti zaman dahulu. Masalah pernikahan ini adalah termasuk bagaimana memandang anak kita dengan pandangan kasih sayang. Kami himbau kepada para bapak dan ibu jangan memandang anak sebagai anak selamanya. Tapi pandanglah anakmu sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria, yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kecuali dengan cara yang halal yaitu pernikahan kalau urusan rezeki sudah dicatat oleh Allah Rizki sudah dicatat oleh Allah. Naudzubillah takutlah kepada zina. Jangan sampai anak kita melakukan zina yang busuk dan hina itu dan zina adalah menjadi sebab ditutup segala pintu kebaikan. Termasuk rizki akan ditutup oleh Allah. Mudahkan urusan pernikahan ini saya singkat. Kalau misalnya kita punya problem masalah pernikahan, asalkan masalah keuangan, rezeki. Kalau kita menikahnya dengan benar, memilih pasangan yang cocok, yang benar, niatnya benar karena Allah, janji Allah iyyakunu fuqara yughnihumullah, Al-Qur'an yang berbicara. Kalau mereka orang fakir akan Allah beri kecukupan. Tapi kalau melakukan mukadimah keharaman, bezina dan mukaddimah zina menghilangkan keberkahan hidup. Mudahkan urusan pernikahan. Ini termasuk memandang kasih anak kita. Akan tapi cara memilih yang benar, memilih pasangan yaitu pasangan yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berprasangka buruk kepada Allah seolah-olah tidak ada orang baik lagi. Ketahuilah orang baik banyak. Kadang-kadang kita menikahkan anak kita asal dengan asal laki-laki saja. Belum lagi di saat anak kita terjerumus di dalam cinta yang haram sebelum pernikahan, nggak bisa dipisahkan. Ini problem besar. Yang salah adalah orang tuanya. Maka nanti perlu kita membuat komunikasi yang baik dengan anak kita. Maka nanti ada pendidikan. Memang ini mukaddimah. Kalau detailnya adalah harus waktu yang panjang. Contoh, kalau anak kita sudah masa pubertas. Fatratul nikah, masa puber apa itu? Puber apa? Masa puber? Masa di saat seorang anak itu mulai punya kecenderungan kepada lawan jenis, apa namanya? Puber ya? Pubertas, atau tahu Masa dewasa, menjelang dewasa. Jadi di saat seorang anak gadis sudah mulai senang dengan anak laki-laki, usia 11 tahun sampai usia 18 tahun. Kalau anak perempuan biasanya dimulai dari 10 tahun ya. Ini adalah saat fitrah seorang anak perempuan mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Seorang anak laki-laki mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik, maka ketahuilah sang anak tiba-tiba sudah jatuh cinta. Tiba-tiba senang dengan seseorang tidak bisa dipisahkan. Dan mungkin karena bebasnya pergaulan bisa melakukan zina di usia dini. Akan tapi orang tua hendaknya sudah mulai berbicara dengan anaknya di saat anak mulai masa pubertas. Bukan berbicara kepada anak untuk dia berpacaran, berpacaran atau istilahnya apa? Bercinta sebelum pernikahan, bukan. Akan tapi kita beri wawasan kepada sang anak. Mungkin anak kita umur 11 tahun, dedek sayang teteh kakak kakak manggil siapa misalnya anakku tercinta umurmu 11 tahun engkau sudah menjelang balik engkau sudah haid baru diajak bicara nanti kalau kamu mau menikah biasanya anak kecil kalau diajak bicara tentang pernikahan pasti ngomong jangan malu jangan mama mama enggak, belum belum tidak aku tidak menyuruhmu nikah hari ini cuman nak nanti kalau kamu menikah suamimu harus orang yang seperti ini ahli sholat ahli ibadah jadi kita tanamkan di dalam diri anak itu adalah kriteria. Kita tanamkan di dalam diri anak pemahaman, bukan suruh pacaran tidak. Jadi kita perlu membuka komunikasi yang baik dengan anak kita. Anak usia pubertas. Supaya anak kita itu terjaga. Kalau orang tua tidak pandai berkomunikasi dengan sang anak, Salam. رحمة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام salam. komunikasi dengan anak kita supaya hati terarah kalau anak kita di usia seperti itu usia 11 12 sudah kita tanamkan kriteria kalau kamu nanti menikah nak suamimu harus orang yang begini kenapa harus begitu karena kalau orang takut kepada Allah dia akan memuliakanmu akan menghargaimu akan mengangkat derajatmu diberi pemahaman sehingga kalau di sekolah ketemu anak laki-laki yang mengucapkan nikmat aku cinta padamu I love you nggak akan tergoda karena sudah diberi pemahaman, komunikasi yang baik. Akan tapi banyak orang tua yang tidak pernah membuka komunikasi. Tapi jangan disuruh berpacaran, jangan disuruh bercinta sebelum waktunya, sebelum nikah. Ini sebuah gambaran bahwasanya anak ini harus kita anggap sebagai manusia. Sebagai misalnya kita pandang anak kita bukan sekedar pandangan sebagai anak saja, tapi pandanglah anak kita sebagai seorang wanita yang punya nurani dia, punya jiwa, punya fitrah kewanitaan, punya fitrah ke Eh, kelelakian. Jadi kita pandang mereka. Sebagian orang melihat anak anak anak terus. Padahal sudah umur 25, 23 tahun agak anak terus. Bahkan katanya di saat dia ingin menikah katanya nanti kalau sudah dapat kerjaan. Nanti kalau selesai kuliah. Kita harus punya prinsip. Pernikahan tidak akan memutus sekolah. Jadi kalau mau sekolah-sekolah, mau nikah-nikah. Kalau masuk sekolah-sekolah, ini adalah masalah perzinahan. Sebab ini ngeri sekali zaman sekarang ini. Perzinahan, keharuman yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kita harus memandang mereka dengan mata kasih sayang yang sesungguhnya. Apalagi zaman-zaman Masya Allah pergaulan luar biasa. Internet, segala macam gambar-gambar pertebaran di sana sini. Yang membangkitkan syahwat. Sementara anak kita, anak yang takut kepada Allah. Ingin mencari jalan yang benar dengan cara yang halal pernikahan. Ternyata tidak ada jalan. Akhirnya apa yang dilakukan? Melakukan yang haram akan ditumpangkan kepada siapa dosa anak tersebut kepada orang tua. Ini satu contoh masalah pernikahan saja. Dan masih banyak nanti yang perlu kami hadirkan. Intinya pada pertemuan singkat ini, ayo sadar anak kita jangan sampai menjadi anak ahli neraka. Harus kita pandang anak kita menjadi pandangan-pandangan kasih sayang, pandangan rahmat agar mereka menjadi anak ahli surga. Maka nanti akan kami tawarkan juga. Anak kita harus belajar agama, tapi jangan bikin susah belajar agama. Kami akan kita punya kami punya kurikulum. Kurikulum ada, kurikulum ada Sat, Sat Rafi. Kita punya kurikulum. Akan kita ajarkan kepada anak-anak kita yang mereka menekuni dunia profesi. Ingin jadi dokter, ingin jadi apa. Kurikulum ringan. Akan tapi harus belajar serius. Dan tidak makan makan, tidak makan waktu banyak untuk mereka. Dan nanti jika ada ada kesempatan akan kita hadirkan juga di, di Singapura mereka hanya kita beri pelajaran empat mata pelajaran saja. Mereka boleh jadi dokter. Empat mata pelajaran, empat mata kuliah. Yang pertama adalah akidah, keimanan. Akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati yang ringkas. Yang mereka faham, mereka hafal, sehingga dengan faham dan hafal menjadi fanatik dengan keyakinannya. Tidak mudah diganggu oleh keyakinan yang lain, akidah. Yang kedua adalah fikih praktis. Fikih ringan dan ini tidak butuh waktu yang banyak. Fikih praktis. Insya Allah contoh fikih praktis besok pagi akan kami hadirkan di kalangan sebagian para asatid. Kita akan punya metode bagaimana fikih praktis sehingga anak itu belajar tidak tidak perlu banyak waktu panjang. Fikih praktis, fikih ringan. Supaya mereka bisa sholat yang benar, supaya bisa puasa yang benar, bahkan bisa ngajar nanti dengan itu semuanya. Yang ketiga adalah akhlak Penanaman akhlak yang baik Bagaimana mereka bersopan santun dengan ibundanya Mencintai bapak ibunya Dengan saudara Tidak akan rebut waris Tidak ada Dengan tetangga dan sebagainya Akhlak Yang keempat adalah Bagaimana mereka membaca Al-Quran yang fasih Jangan diberi yang lainnya sudah mereka belajar ilmu kedokteran dan lain Belajar Al-Quran yang fasih Yang benar Sehingga kalau seandainya dia punya perusahaan besar, punya karyawan banyak, punya pegawai banyak, kalau jadi imam, kalau bulan Ramadan imam terawihnya nggak usah cari orang luar, nggak usah mengundang orang dari luar. Cukup dia sendiri bisa jadi imam. Tapi dengan yang sedikit tapi pasti dengan faham akan menjadikan seorang itu fanatik. Makna fanatik ini adalah tidak bisa diganggu keyakinan keimanannya ini. Dan insya Allah akan kami hadirkan ini ada kurikulum ini. Ini ringkas dan bisa dengan sistem sistem kurs. Misalnya Pergi ke Batam anak-anak kita semuanya kita kirim dan orang tua harus rela yang demikian itu. Jangan hanya perginya ke Australia, ke Jepang, ke ini. Perlu kita setiap tahun sekali liburan dua minggu nak demi keselamatanmu di akhirat nanti. Ayo pergi kita buat di Batam atau di Pantan Jogmina atau mungkin di Singapura sini dua minggu akan lebih serius. Ya jadi bagaimana berzikir kepada Allah, ingat Allah. Paling tidak mereka sambung dengan seorang guru dan itu yang menyelamatkan anak kita. Sambung dengan seorang guru dengan ilmu yang sedikit praktis, kemudian setelah itu mereka akan terus sambung sampai dimanapun mereka berada. Seperti anak-anak kita yang di Indonesia itu, mereka mengambil fakultas kedokteran. Biarpun mereka mengambil fakultas kedokteran, tapi mereka sambung dengan kita sehingga mereka tidak pernah lepas untuk mendengar ceramah kita sehingga mereka menjadi anak yang khusus lihat ngambil fakultas kedokteran akan tapi wajahnya selalu basah dengan air wudhu di, di tasnya selalu ada mushaf setiap ada waktu kosong dibuka untuk dibaca Allah kita pengen anak-anak kita semacam itu mau jadi apapun jadi anak yang soleh ini kita tawarkan kurikulum ini kemudian lebih dari itu sekarang ayo kita mulai kunci semuanya itu bagaimana kunci semuanya adalah harus kita dekatkan anak kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kunci sehebat apapun orang kalau hatinya tidak sambung dengan Rasulullah dengan Nabi Muhammad maka ketahuilah anak kita tidak akan menjadi baik biarpun dia orang yang pandai punya ilmu seperti apapun kalau hatinya tidak kenal Rasulullah tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW tidak menomorsatukan Nabi Muhammad maka orang itu tidak akan selamat Ada orang sangat tahu Nabi Muhammad, mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Bahkan menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi, akan tapi hatinya tidak cinta dengan Nabi Muhammad, maka menjadilah dia itu adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu jangan dianggap orang bodoh dia. Abu Jahal itu orang alim dia. Al-Qur'an hafal semuanya. Karena tidak ada wahyu turun kepada Nabi Muhammad kecuali Abu Jahal harus tahu. Tidak ada hadis yang diucapkan Nabi kecuali Abu Jahal tahu. Cuma di hatinya tidak ada cinta dengan Nabi, maka ketahuilah dia menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka kecintaan kepada Nabi harus kita mulai saat ini juga. Dan caranya bagaimana ini sekaligus ini. Ini kita bekali pulang. Tadi kita beri dasar umum bahasanya anak kita harus kita bawa ke surga. Anak kita harus kita beri pendidikan. Kemudian yang ketiga ini sekarang prakteknya. Biasakan anak kita dengan Rasulullah dan beri amalan yang mendekatkan kepada Nabi tapi jangan yang berat-berat. Kita tidak pernah kita tidak pernah memberi amalan yang berat. Amalan yang ringan contoh. Anak kita setiap hari makan. Anak kita setiap hari minum. Anak kita setiap hari ke toilet. Setiap hari. Sudah yang ringan-ringan tapi kalau sudah kita biasakan indah nanti. Kita tidak mengajari puasalah 40 hari atau baca zikir sampai 5 jam sampai ngantuk-ngantuk. nah, itu bukan manhaj saya. Saya manhajnya yang enteng, makan yang enak, ya, tidur yang nyenyak. Akan tapi biasakan yang ringan-ringan adalah dengan Nabi SAW. Maka pulang dari tempat ini, dimulai ini sebelum kita melanjutkan silsilah insyaallah Ustaz Rafi selanjutnya di masjid mana insya Allah yang hadir ini datang lagi nanti supaya ada silsilah berikutnya sekarang kita pulang ke rumah, pastikan anak kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanannya karena niru Rasulullah. Sederhana. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Tidak berat. Pastikan. Enteng. Saya tidak akan jadi puasa. Puasa terlalu berat nanti. Nah, jadi semua yang pasti dilakukan oleh anak kita. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Membiasakan dari sunnah yang kecil itu adalah gede maknanya. Pastikan anak kita tidak akan minum kecuali dengan tangan kanannya. Dan ingat di saat meminum harus kita sadarkan anak kita bahasanya itulah cara minumnya Rasulullah. Anak kita tidak makan kecuali dengan tangan kanannya pastikan. Anak kita tidak akan masuk WC, masuk toilet kecuali dengan kaki kirinya dan pastikan itu kalau anak kita mau berangkat ke WC perlu kita cermati, kita lihat, kita kontrol, kita lihat dia. Kalau ternyata dia masuk dengan kaki kanannya, kita ingatkan segera. Bahkan sebagian orang soleh mengajari, kalau suatu ketika kita masuk ke WC, kok lupa mendahulukan kaki kanan, jangan ragu-ragu untuk menarik kembali, untuk mengejek setan yang menjerumuskan kita. Lalu kita tarik demi Rasulullah, ya Rasulullah, aku tarik kaki kananku, jadi masuk WC kan mestinya kaki kiri dulu. Rupanya karena buru-buru sakit perut, lalu buru-buru kaki kanan dulu tarik lagi demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin tangan kanan kita sakit di saat kita meminum dengan tangan kanan tidak bisa karena tangan kanan kita sakit kita minum dengan tangan kiri kita mintalah maaf kepada Allah dan Rasulnya biarpun ini bukan sebuah dosa akan demi tanda sambung kita dengan Nabi Muhammad ya Allah mohon maaf aku tidak bisa minum dengan tangan kananku ya Rasulullah aku belum bisa mengikutimu untuk minum dengan tangan kananku karena tangan kananku sakit ya Rasulullah yang ringan-ringan saja. Di saat kita di meja makan-makan bersama, hadirkan Nabi Muhammad. Allah. Kalau sudah kita biasa begini, apa yang terjadi di anak kita? Perubahan. Mau makan, dedek, kakak, teteh, semuanya, abang-abang. Ayo sebelum makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk-untuk dibarengi dengan doa kalau hafal Allahumma barik lana. Tapi dipahamkan, doa ini kenapa dedek? Kenapa kita berdoa? Selama ini yang dijelaskan para ulama adalah kalau berdoa biar makanannya berkah, biar eh, setan nggak ikut makan, kan begitu. Agar tapi kita tingkatkan. Kenapa kita baca bismillah sayang? Karena membaca bismillah adalah yang pernah dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Allah. Luar biasa. Dikit-dikit Rasulullah. Kita tuh sering lupa dengan Nabi Muhammad. Mohon maaf. Kita mungkin sering mengamalkan sunnah Nabi, tapi yang diingat bukan Rasulullah. Yang diingat adalah buku hadis, pelajaran di kelas. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ha? Ngaku cinta Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Kita sering lupa. Sering lupa. Lupanya yang banyak. Contoh saja, kita mengerti kalau makan hendaknya dengan tangan kanan. Sehingga menemukan anak kecil kita makan dengan tangan kirinya. Lalu kita ingatkan, dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan dong sayang, tangan yang bagus. Sampai di situ biasanya. Kita pengen seorang ibu yang solehah Di saat mengingatkan putrinya atau putranya lagi makan dengan tangan kirinya kita Dia mengingatkan dengan cara yang lebih bagus lagi Lalu berkata, dedek sayang Kalau makan jangan pakai tangan kiri Tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah oh. Sudahlah tidak berat ini. Tolong diamalkan sampai di rumah kita. Yang ringan-ringan. Kalau pakai baju dahulukan dengan tangan kanannya. Yang ringan saja, yang pasti dilakukan. Tidak usah muluk-muluk kita. Pakai hadis Buya pengen ijazah buku yang sekebok itu main baca wirid satu kebok. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak ngasih ijazah berat. Sholat semalam suntuk, enggak, enggak, enggak, enggak, sudah. Sholat qabliyah, ba'diyah, sholat fardu, ba'diyah, tahajud lima tujuh rakaat, sembilan rakaat, sholat duha, selesai. Tapi biasakan sekarang dengan Nabi saw Alaihi Wasallam. Biasakan anak kita pakai baju dengan tangan kanan dulu, melepasnya kiri terus. Karena Nabi sedang tayamun Dikit-dikit Nabi sedang mendahulukan yang kanan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Inilah permulaannya. Ini permulaan kita yang harus kita amalkan di rumah kita nanti. Ya, harus ada amalan supaya terarah apa yang harus saya lakukan nanti pulang ke rumah. Apakah saya harus nyuruh anak kita pakai ini? Pakai entar entar dulu, entar dulu. Sekarang anak kita eh, kan sebetulnya pelajaran kalau kita ngaji itu begini loh caranya. Kalau kita belajar, saya harus ada yang saya praktekkan pertama apa di rumah saya. Itu kalau saya ngaji begitu. Tadi kan ceritanya panjang, mana yang saya dahulukan? Nikahkan anak, ini pusing saya buyan. Nah, sekarang tidak usah lama-lama. Yang pertama diamalkan pulang ke rumah kita, membiasakan anak kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, kalau sudah anak kita dengan Rasulullah indah. Mau belanja baju, sayang, kalau mau beli belanja baju, kalau belanja baju, hem, jangan lupa dengan Rasulullah. Kira-kira apa yang terjadi? beli baju yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau kita biarkan apa yang dibeli nanti kan? Jadi Nabi Muhammad dengannya terus Nabi Muhammad Nabi Muhammad biasakan. Di saat anak kita mengenakan baju-baju yang solehah solehah begini, sayang bukan sekedar oh kamu cantik pakai pakai apa hijab pakai apa kalau di sini Ya pakai mekena begini pakai mekena pakai itu, Kamu cantik, oh tidak cukup bilang cantik begitu. Sayang masya Allah, inilah baju yang disenangi oleh Rasulullah. Jadi yang kebayang di hatinya adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua sudah jamnya. Amalan yang kedua adalah membaca solawat. Biasakan anak kita membaca solawat minimal sehari 300 kali langkah awal karena dikatakan kalau orang tidak punya guru guru pertama adalah sholawat kepada Rasulullah nanti akan ada bimbingan datang ke hati kita jadi baca sholawat minimal 300 mohon maaf 300 enteng sekali sebagian orang 3000 sampai 30000 300 baringan sebelum berangkat ke sekolah pulang sekolah sambil sebelum tidur 100 100 100 dan mohon membacanya jangan buru-buru dan ingatkan kepada anak kita khususnya di saat menyebut nama Nabi Muhammad kau ingat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 pagi sebelum sekolah. 100 siang, 100 malam. Kemudian setelah itu apa? Kalau mau tidur kita ingatkan Dedek, sayang, sudah baca 300 kali atau belum? Belum mama, belum. Baik, ayo. Saya tungguin, saya temani sampai 300 kali. Subhanallah, di rumah kita dikit-dikit Nabi Muhammad. Bahkan mungkin perbincangan anak kita dengan anak yang lain akan berkata, "Sudah 300 belum?" Belum. Ayo. Ah, indah. Rumah kita menjadi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal cara pandang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah pendidikan anak adalah silsilah yang panjang yang tidak mungkin bisa kita hadirkan dalam waktu yang singkat ini. insya Allah bisa mengamalkan atau tidak? Kalau tidak bisa nggak usah ngaji kalau begitu. Ringan ya. Kita pas biasakan. Kita didik yang halus. Pertama membiasakan dengan Rasulullah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu. Yang kedua membaca solawat. Tapi ingat solawatnya nggak usah banyak-banyak. 300 saja. Tapi biasakan mereka mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalaupun dia mau jadi insinyur mau jadi apapun dia selalu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam usaha menerangkan kasih sayang kepada ayahnya itu dalam kisah kedua dan sisi pertama selesai lalu kemudian untuk meneruskan kegiatan-kegiatan dari Singapura kami sebenarnya memberikan sokongan, doaan dan juga tuhan yang termasuk tersebut dan juga memberikan apa pun salah satu pada organisasi yang berusia 83 tahun dan dalam mengingatkan seseorang ada dua. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu. Kadang orang terlalu terburu-buru. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya apa? Kita harus mencari waktu yang tepat. Kadang di saat orang bersalah lalu diingatkan saat itu yang ada adalah emosi, tidak bisa nerima. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Ini berlaku untuk semuanya, faidahnya. Nanti akan kami tambahkan khusus kepada orang tua. Secara umum suami kepada istri, kawan dengan kawan. Kalau dia melakukan kesalahan tidak harus ketika kita ingatkan saat itu. Ntar dulu, kita cari tempat. Mungkin diajak makan yang enak dulu habis makan Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita harus tahu waktu yang tepat karena orang yang mengingatkan itu seperti dokter. Kapan dia harus berikan obat? Baik, yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Kadang kita sok pengen jadi pahlawan, pengen menyelesaikan semuanya. Apalagi seorang anak kepada bapak, nggak gampang seorang anak mengingatkan bapak, om dari dulu kayaknya anak-anak. Mohon maaf. Saya itu oleh ibu saya tetap dianggap sebagai anak kecil sampai hari ini. Jadi ibu saya sebenarnya anak kecil saya anak kecil ya anak kecil namanya anak kalau di mimbarnya orang saja ceramah kalau depan ibu saya anak kecil saya teringat juga Imam Abu Hanifah punya ibu ibunya tuh nggak percaya kalau fatwanya Imam Abu Hanifah kalau punya masalah kepada Imam Abu Hanifah kalau dijawab oleh Imam Abu Hanifah nggak nggak enggak, aku nggak pengen jawabanmu tanyakan kepada kiai lain akhirnya apa Baik, setiap ibunya punya masalah, Abu Hanifah mesti tanya kepada orang lain. Dan orang lain itu muridnya. Orang lain capek. Ya imam, kata muridnya. Jawaban saya kan dari kamu. Sudahlah, kamu ngomong saja. Nanti saya sampaikan ke ibu saya. <laughs> Jadi muridnya ngomong, ya ilmunya gurunya. Akhirnya ibu, saya dapat ilmu dari orang tersebut begini. Oh iya. Karena apa? Anak dengan bapak itu selamanya anak dianggap anak itu biasa. Apalagi sok jadi nasihati ini. Enggak, enggak bisa. Akan tapi kadang-kadang dengan bahasa yang lain, mungkin melalui orang lain, orang lain, mungkin mohon maaf dengan menulis surat cinta. Maksudnya tidak harus dengan lidah, surat cinta. Dan ini mujarab, banyak sebagian. Assalamualaikum kepada ayah bunda yang sangat kami cintai. Ayah bundaku yang semoga selalu dijaga oleh Allah. Kami yakin surga kami adalah di ayah bunda terus, Masya Allah. Dan jangan lupa ayah bunda kami, doakan kami, doakan kami. Karena doa orang tua adalah keselamatan kami dan seterusnya. Oh, panjang ajak ayah bunda, tanda cinta kami kepada ayah. Mungkin ini salah pandang saya, mungkin salah pikiran saya. Suatu ketika saya pernah dengar ibu kok gunjing orang. Kalau itu kita akhir tuh panjang setelah ngomong cinta, cinta, cinta dengan orang tua. Ibunya mau marah, Ikan kalimatnya indah. Mau marah ada indah. Tapi kalau lihat wajah kita langsung, "Hah, apaan kamu itu? Anak kecil kamu. Berani-berani ngingetin saya." Nah, jadi ada caranya. Jadi ingat yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Itu dalam segala kebaikan. Jangan sok jadi pahlawan. Aku yang mendesak Anda, Anda. Kadang harus orang lain yang menyampaikan. Makanya mungkin karena itu ibu kita dan bapak kita kita tinggal cari siapa kira-kira orang yang bakal didengar oleh Bapak Ibu kita. Mungkin dia beliau, beliau punya seorang guru. Asalkan ini bukan masalah aib dosa kepada Allah. Mungkin kita ngadu kepada gurunya Bapak Ibu kita. Tolong ya Syekh, ya guru. Saya punya ibu itu kebiasaan gunjing. Saya pusing, cuman kalau saya ingatkan pasti rame. Akhirnya gurunya suatu ketika menyin dengan bahasa halus. Jadi pokoknya jangan sok jadi pahlawan. Anda tidak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi perlu orang lain yang menyelesaikan kadang-kadang. Sederhana ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian soalan yang terakhir dalam hal ini uh, yang aku ingin soalan seperti ya, ya. kemudian dari itu hadis dengan dengan orang ya. Eh, soalan berbicara tobat, ini pembahasan khusus yang harus kita fahamkan kepada semua hamba bahwasanya Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Jangan sampai ada di antara kita hamba yang putus asa karena dosa-dosanya satu. Kemudian dosa itu dibagi dua, ada dosa kepada manusia dan ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah untuk mengajari tobatnya adalah kita ringankan dia untuk bisa bertobat. Misalnya, zina adalah dosa kepada Allah. Bagaimana mengajari orang tobat dari zina? Yang pertama dan paling utama adalah ajari dia untuk menutup aib tersebut. Dan katakan kepada orang tersebut, awas jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia menutup aib tersebut sebab kalau dosa kepada Allah itu cara tobatnya cukup ditutup sambil beristighfar tidak perlu disebut kalau disebut menjadi malu susah untuk bertobat pemabuk, pezina penjudi ditutup sampai dia punya rasa malu untuk itu semuanya Makanya menjadi dosa gede kalau kita menyebar aib dosa kepada Allah. Ada orang melakukan zina, kita menyebarkan ke sana kemari. Ini dosanya menggunjing lebih gede daripada zina itu sendiri. Dan ada orang datang kepada Rasulullah misalnya telah melakukan zina. Ya Rasulullah, halak tu waqad zina itu fatahirni. Ya Rasulullah, aku pernah berzina. Hancur aku ya, ya Rasulullah. Bersihkan sucikan aku ya Rasulullah. Nabi seolah-olah menolak ini. La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan saja. La ya Rasulullah, wah inni halaktu waqad zanait. Aku telah berzina ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku ya, bikin dihukum. Nabi mengatakan la'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya ciuman saja. Ternyata orang ini masih berkata, "Tidak ya Rasulullah, aku benar melakukannya." Nabi mengatakan yang ketiga, "La'allaka faqadta." Mungkin tidak sampai masuk. Yang keempat mengatakan, "Ya Rasulullah, benar aku melakukannya ya Rasulullah. Bersihkan aku hukum saya." Baru yang keempat Nabi Muhammad mengatakan, "Baik, kalau begitu." Sampai Nabi mengatakan, "Afi aklihi syai'." Orang itu sehat ini Mau saya tutupi kok masih saya tidak mau? Apakah dia sehat? Mau ditutupi ilmu Rasulullah ternyata masih mengatakan aku melakukannya. Apakah dia sehat? Sehat dia Rasulullah baik. Akhirnya dihukumlah Rasulullah. Dari inilah para ulama ah, memahami bahasanya. Kalau kita melakukan seorang hamba berdosa kepada Allah, ajari untuk menutup dosanya. Jangan sekali-kali kita menyebut dosa, khususnya perzinahan. Kalau ada orang berzina mungkin hamil di orang ditutup. Kita punya kewajiban menutup. Tidak boleh ada yang tahu. Bahkan mungkin anaknya pun tidak tahu kalau dia adalah dari anak zina. Bapaknya tidak tahu, ditutup. Ini kewajiban besar. Dan pahalanya besar. Kalau anda bisa menutup aib semacam ini, Allah akan tutup aib anda nanti di akhirat. Tapi sekarang lihat gunjing sana. Di um, uh, sum, apa di, cerita ke sana, cerita seni dan sebagainya. Sehingga seorang yang telah melakukan zina mau bertobat berat karena apa? Orang sudah pada tahu kalau dirinya zina. Mau tobat putus asa. Ah, orang pun sudah tahu kalau saya pezina. Ngapain saya tahan-tahan? Biarin kalau perlu keluarganya mau saya agak ajak zina sekalian. Ayo. Ini di antara yang tinggal dipilih ini. Kalau dosa kepada Allah, hendaknya kita fahamkan Allah Maha Pengampun. Cukup tutup dosa itu. Kalau perzinaan, judi, dosa kepada Allah tutup. Dilarang bercerita saudara. Biar Allah saja yang tahu. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan bertobat itu. Dia merasa bahkan tidak tahu satu kampung kalau dia pernah berzina. Bahkan di saat menikah sekalipun hendaknya dia berperan seperti orang suci yang tidak pernah kenal zina. Tidak berkenan ngomong, hei wahai calonku, ah, kamu bisa nerima aku, aku sudah nggak perawan lagi. Oh ini, dibodoh dia, karena tidak pernah ngaji dia. Tidak pernah kenal Allah dia haram menceritakan aibnya sendiri apalagi aibnya orang kalau dosamu kepada Allah cukup Allah tahu sampai Allah Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa umatku itu akan aman-aman saja illal mujahiruna zina dalam riwayat kecuali mereka yang terang-terangan dalam zina ada yang berkata ya Rasulullah adakah orang terang-terangan dalam zina Enggak ada orang zina di perempatan jalan biarpun di negeri yang kafir sekalipun enggak ada orang zina di perempatan jalan akan tapi maksudnya terang-terangan dalam zina adalah orang berzina di kegelapan malam esok paginya sudah tidak malu lagi bercerita kepada manusia Menceritakan dosa adalah menjadi sebab tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini diantaranya. Kalau dosanya dosa kepada Allah, kita ajari untuk menutup. Setelah itu apa? Mudah dia kembali. Kalau dosa kepada manusia pun ada caranya tobat. Ini. Dosa kepada manusia. Contoh, ada seorang mencuri duitnya orang. Mencuri duitnya orang gimana tobatnya? Ada dong, wajib dikembalikan. Kembalikan gimana? Nah, cara mengembalikannya adalah yang penting lepas dari tanganmu kau berikan kepada dia melalui nomor account, nomor rekening kita kirim ke apa bentuknya kayak hadiah. Tidak usah terus terang, Pak Haji, ini adalah tahun ini duit yang pernah aku curi dua tahun yang lalu. Oh, kurang ajar kamu ya, semalam apa teman-teman. Tidak perlu ngomong begitu, cukup dikasihkan duitnya. Termasuk kalau kita usah menggunjing misalnya. Kalau misalnya kita menjunjing seseorang, naudzubillah, menggunjing itu apa? Mengumpat. Mengumpat seseorang kita bicarakan kejelekan seseorang, awas dosa gede hati-hati. Majelis kita tidak boleh untuk menggunjing seseorang, tidak boleh untuk mengumpat seseorang. Mungkin orang mengumpat seseorang. Bagaimana tobatnya? Saya menyesal ingin bertobat. Dua caranya. Pertama dulu, kalau dia tahu kita mengumpat, wajib kita datang dan minta maaf. Assalamualaikum ya Ustadz, mohon maaf. Kemarin aku telah mengumpat kamu di rumahku. Karena dia tahu kita mengumpat. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita mengumpat, maka tidak perlu kita terus terang ke rumahnya. Kalau terus terang malah tambah permusuhan. Oh, dengan siapa kamu mengumpat saya? Wah, marah-marah. Kalau dia, kalau kita mengumpat seseorang, sementara dia tidak tahu kalau kita mengumpat, tobatnya dengan dua. Satu, sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya satu sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya kalau kita kemarin ngomong jelek-jelek-jelek, orang bilang, oh dia orang baik. Satu. Yang kedua adalah mohonkan ampun. Ya Allah, Allah mafirlahu wali. Ya Allah, ampuni dia dan ampuni aku. Selesai, insya Allah diampuni oleh Allah. Ini caranya untuk mengajak tobat ya. Dalam waktu Jadi ceritanya panjang masalah pertobatan, insya Allah. Tapi ingat-ingat intinya bahasanya. Apa yang ditanyakan sangat bagus. Seorang tua melihat anaknya bermaksiat. Kalau sudah anak bermaksiat, makanya ini adalah pendidikan terakhir. Pendidikan anak terakhir, bagaimana mendidik anak yang saat melanggar. Kalau salah cara mendidiknya, malah mereka tambah jauh kepada dari Allah. Jadi saat melanggar perlu kita buat pendekatan. Sebabnya apa? Dengan penuh kelembutan sampai mereka mereka itu kembali kepada Allah, merasa nyaman dan tidak merasa berat. Inilah pendidikan rahmat dan kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Baik insyaallah sekaligus kami informasikan hari ini dinaikkan stasiun radio kita semuanya, radioku. Radionya warga Singapura juga. Cuman adanya di Batam. Sengaja kita besarkan agar suara radio ini radio dakwah. Dakwah kita adalah dakwah indah. Tidak ada ngajak perang, tidak ada ngajak teror, ada ngajak berantem. Kita indah. Jadi mohon semuanya harus menghafal kanal stasiun radio 104,7 100 poin tujuh. radioku Insya Allah kalau tidak besok atau lusa sudah kedengaran seperti di rumah kita selama ini kedengarannya setengah-setengah itu hilang kalau di mobil, di kereta tak banyak, tak bisa kedengaran tapi insya Allah dua hari lagi atau besok sudah kedengaran mohon dicatat semuanya nggak berat insya Allah dan itu silsilah yang akan kami yang kami janjikan tadi ada di situ apalagi tahun ini kita membuat silsilah pendidikan cinta buat anak nanti mohon diambil di YouTube juga kita membuat silsilah pendidikan cinta buat anak agar mereka tidak salah dalam bercinta juga ini lengkap insya Allah jadi 104.7 mohon dihafal kalau tidak hafal nggak sah ngajinya 104.7 yang punya kar, punya mobil set semuanya kalau dipakai anaknya kok berubah ditakzir anaknya nanti dikasih hukuman kenapa kok berubah nah 104.7 namanya radioku radio ini big radioku Baik insyaallah. Kemudian mohon dikunjungi di di albahjah.tv albahjah.tv 24 jam itu. Dan semua kajian kita yang langsung yang ada di Cirebon itu siaran langsung Sabtu pagi, Ahad pagi, malam Selasa, malam Ahad itu siaran langsung di albahjah.tv di TV streaming. Dan radioku ada juga di streamingnya Tujuannya apa? Kita harus terus sambung. Tidak cukup pengajian sebulan sekali. Akan tapi kita harus bertemu biarpun tidak bertemu jasad, akan tapi ilmu terus sambung dan semoga itu semuanya menjadi sebab keselamatan saya dulu. Kalau saya panjenengan pada ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu pada ngaji, saya selamat insya Allah nanti. Saya bukan membagi-bagi surga, tapi saya keliling ke sana kemari karena saya mencari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh warga Singapura. <laughs> Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atirna wa la tuhtir alina innaka ala kulli syangadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah lihatlah kami ya Allah dengan kasih sayang dan kami mohon lihat anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah anak-anak kami saat ini Allah yang saat ini kami melihat mereka jadikan anak-anak kami menjadi anak ahli surga ya Allah Ya Allah pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami Berikan kepada kami bimbinganmu untuk mendidik membawa anak-anak kami kepada surgamu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada orang tua, para bapak dan ibu yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon ampuni mereka berkat pertemuan yang mulia ini. Dan jika anak mereka terlanjur salah, mereka jauh dari Allah, maka mulai malam ini kembalikan mereka ke jalan yang koridor ya Allah. Engkau sungguh maha kasih ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu atau orang tua yang ada di tempat ini mempunyai anak menjadi ahli neraka ya Allah sebejat apapun anak itu kembalikan berkat majlis yang mulia ini ya Allah dan jadikan pertemuan ini adalah pertemuan ahli surga ya Allah dan jadikan pertemuan ini adalah pertemuan ahli surga ya Allah dan kami mohon jadikan anak-anak kami kelak anak yang bisa berbakti kepadamu ya Allah anak kami anak yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad anak kami anak yang bisa berbakti kepada kami dan kami mohon ya Allah ampuni kami Allah para orang tua ini Allah yang telah masalah mendidik anak-anak kami ampuni kami ya Allah dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah yang sangat banyak ya Allah yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ampuni dosa kami ya Allah ya Allah ampuni dosa kami ya Allah kami takut dalam barzahmu kami takut padang masyarmu kami takut nerakamu ya Allah maka kami mohon ya Allah sebesar apapun dosa kami ampuni ampuni ampuni ya Allah dan kami mohon jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini dan kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan jauhkan kami dan anak-anak kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah jauhkan kami dan orang tua kami guru-guru kami dan semua yang bersama kami jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah yang saat ini banyak terjadi perzinaan yang busuk itu ya Allah zina yang busuk dan hina itu ya Allah kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan dan kami mohon ya Allah jika ada di antara hambamu ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah dan bencikan kami kepada zina ya Allah dan mudahkan untuk kami pintu halal ya Allah dan cukupkan kami dengan yang halal ya Allah yang sudah menikah kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai saling menghargai saling mengerti saling mengabdi saling mengerti dan kami mohon ya Allah jadikan keindahan kami di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad yang belum menikah ya Allah dari anak-anak kami atau yang hadir di tempat ini kami mohon ya Allah jaga kehormatan kemuliaan mereka berikan kepada mereka kelak pasangan pasangan suami atau atau istri yang ahli surga yang menjadi sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat dan kami mohon berkat majlis yang mulia ini kami mohon ya Allah yang sempit rizki lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang dan kami mohon ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun ya Allah jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun. Kami ingin hati kami selalu berprasangka baik ya Allah. Ya Allah kami ingin selalu berprasangka baik dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Ya Allah kami tidak ingin mendendam dan membenci. Maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya menggunjing menfitnah kami, kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran ya Allah dan jangan kau berikan berikan musibah kepada mereka ya Allah jaga mereka kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah dan kami mohon ya Allah semua yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan keikhlasan jaga anak keturunan mereka semua ya Allah dan muliakan mereka di dunia dan di akhirat dan ya Allah seperti engkau pertemukan kami saat ini kami mohon pertemukan kami kelak di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah semua yang berjuang bersama kami berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah ketulusan dan keikhlasan ya Allah dan jauhkan kami kami dari meninggalkan solat tetangga-tetangga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 Basta